Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Hussein Al-Atas. Beliau adalah pemberi tausiah dan pembina Radio Rasil dan TV Silaturahim. Kepada Habib Hussein Al-Atas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجعلنا يا ربنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف alaihim walahum yahzanun أما بعد سلام الله عليكم جميعا أيها الإخوة المؤمنون mu'minat المؤمنات ورحمة الله وبركاته Yang saya hormati Imam Al-Muslimin beserta seluruh ikhwan yang berjuang mendampingi beliau. Demikian pula kepada para tamu, para asatid yang berdatangan dari tempat-tempat yang berjauhan. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang menyatukan kita dari negara yang bermacam-macam. dari suku bangsa yang bermacam-macam, yang beraneka rupa, beraneka bahasa. Tapi yang jelas kita semua dahulu merupakan manusia-manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Yang ditempatkan di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya untuk menjalankan amanat khilafah yang begitu besar Allah ciptakan dunia ini untuk kita, bukan kita untuk dunia ini. Maka marilah bersama-sama sebagaimana firman Allah, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Tuntutlah, pergunakanlah segala apa yang Allah berikan padamu dari potensi yang bermacam-macam agar kau gunakan untuk membangun akhiratmu dengan mengerjakan apa-apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. mengajak umat untuk kembali kepada Allah, hidup sesuai dengan bimbingan dan tuntunannya, menaburkan rahmat di tengah-tengah mereka, mengajak mereka untuk hidup dengan menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan tuntunan Alkitab yang menjadi tolok ukur dari kebenaran dan keragu, tolok ukur kebenaran dan keadilan yang tidak meragukan sedikit pun. Oleh karena itu, Betapa beruntungnya, berbahagianya kita semua yang diingatkan bahwa kita adalah saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan dari asal usul yang sama. Allah berikan kita potensi yang berbeda-beda sesuai dengan peran yang Allah siapkan bagi kita agar kita bekerja sama agar kita merapatkan barisan kita dengan menyatukan hati kita dalam keislaman kepada Allah bukan hanya bersatu di antara keluarga besar manusia bahkan menyatu dengan seluruh alam raya dan isinya tunduk berserah diri kepada Allah apakah selain dari agama Allah yang mereka dambakan yang mereka inginkan yang mereka ikuti walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal seluruh makhluk yang terdapat di langit maupun di bumi semuanya berserah diri kepada Allah. Tunduk kepadanya, daripadanya kita berasal. Demikian pula alam raya dan isinya. Demikian pula kita kepadanya bergantung, bersandar dalam seluruh kehidupan kita dan kelak kita akan dikembalikan ke hadapannya. Oleh karena itu dakwah Islam yang mengajak kita kembali kepada Allah sesuai hadirin sekalian dengan fitrah yang tertanam di langit, di bumi termasuk yang terdapat dalam diri kita. Oleh karena itu kalau kita kembali mempelajari, menelusuri dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pangkal keberhasilan beliau Beliau bukan mengajak manusia kepada dirinya. Beliau tidak mengajak manusia untuk tersekat-sekat dan terkotak-kotak. Tapi beliau justru mengajak manusia semuanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun statusnya, apapun jabatan kedudukannya, baik kalangan mulia maupun dari kalangan hamba sahaya, Rasul mengajak mereka semua untuk kembali kepada Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Siapakah yang lebih indah tutur katanya? Yang lebih baik, lebih mulia dari seorang yang mengajak manusia kembali kepada Allah kembali kepada Tuhannya, kembali kepada penciptanya, kembali kepada pengasih dan penyayang terhadap dirinya. Ini merupakan satu hal yang fitri yang terdapat dalam fitrah manusia, dalam sanubarinya yang paling dalam. Bukan mengajak kepada sesuatu yang asing dari dirinya, tapi mengajak kepada penciptanya. Mengajak kepada penguasa pemerintah di langit dan di bumi. Mengajak kepada Tuhan yang memberikan bentuk rupa yang indah dalam rahim ibunya yang melimpahkan nikmat karunia terhadap dirinya, yang menuangkan rasa kasih sayang dalam hati kedua orang tuanya, dan menciptakan saudara-saudaranya yang terdapat di atas permukaan bumi ini mengajak seluruhnya demi kebahagiaan mereka, demi keseimbangan hidup mereka, demi keharmonisan mereka, mengajak mereka semua untuk kembali menyatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan rahmat Allah Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an allazi la raiba fi yang tidak terdapat keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang tidak terdapat kebengkokan di dalamnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya akwam wa yubashshirul mu'minin al alladzina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing, mengajak, menuntun kita menuju kehidupan yang lebih indah, yang lebih lurus, penuh dengan keseimbangan, keharmonian. Dan memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa Allah telah menyediakan bagi mereka ganjaran yang besar. Oleh karena itu, kita harus memahami, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Al-Quran bukan produk Nabi kita. Bukan produk bangsa Arab dan Nabi bukan mengajak manusia untuk mengikuti bangsa Arab, tradisi maupun budaya mereka sama sekali tidak. Al-Quran, kitab yang diturunkan dari sisi Rabbul Alamin, Tuhan bangsa Arab, bangsa Indonesia-nya, Cina-nya, demikian pula Baratnya. Oleh karena itu, Rasul tidak mengajak umat untuk mencelup diri mereka dalam tradisi budaya Arab. Nabi tidak berjuang untuk melakukan Arabisasi, tapi Nabi mengajak manusia untuk berserah diri kepada Tuhannya. Untuk menyatu bersama alam raya, tunduk kepadanya. Oleh karena itu Islam harus kita fahami merupakan ajaran yang mengajak kita kembali kepada Sang Pencipta. Al-Quran kitab yang diturunkan dari yang maha tahu lagi maha bijaksana. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadzulumati ilan nuri biizni rabbihim. Begitu pula Hamim Tanzilul Kitab minallahil Azizil Hakim. Oleh karena itu, bangsa Indonesia, bangsa apapun, di saat menyambut Al-Quran, mengikuti Rasulnya, bukan meninggalkan budayanya, bukan meninggalkan tradisinya, bukan meninggalkan hari sekali semua ini untuk mengikuti tradisi budaya bangsa yang lain. Tapi di saat mereka berserah diri kepada Allah, berarti dia kembali kepada penciptanya. Kembali kepada yang maha kuasa, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Islam mengajak manusia untuk betul-betul menjunjung tinggi kehormatannya, kemuliaannya, dan menerangkan kepadanya kemuliaan seseorang bukan karena suku, bukan karena bangsa, bukan karena status sosial, bukan karena harta, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada yang namanya Islam Nusantara, tidak ada hari sekali. Islam Nusantara produk manusia yang mengajak kita untuk mengikuti hadirin sekalian budaya satu kaum. Begitu pula Islam bukan hadirin sekalian merupakan tradisi dan budaya Arab. Oleh karena itu ketika Islam dikumandangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama menentang, yang pertama menolak, yang pertama memerangi Nabi kita dan kaum muslimin adalah keluarga beliau dari bangsa Quraisy. Bangsa Arab yang tenggelam dalam kejahiliahan, dalam budaya-budaya yang tidak benar mereka yang menolak Islam. Oleh karena itu jangan kita beranggapan Islam merupakan produk dari bangsa Arab. Kalau kita mengikuti Islam berarti kita mengikuti budaya Arab sama sekali tidak benar. Islam langsung berasal hadir sekalian dari pencipta alam semesta termasuk kita semua. Oleh karena itu berbahagialah kita yang langsung mendapatkan pendidikan dari Allah bukan dari budaya satu kaum. Islam menghormati budaya Indonesia, adat istiadat Indonesia selagi tidak bertentangan dengan kitab Allah, selagi tidak bertentangan dengan kebenaran, selagi tidak merusak sendi-sendi dan pilar kehidupan serta menjerumuskan manusia dalam kewaliman. tapi budaya yang baik, yang mulia dijunjung tinggi, dihargai dan Nabi menegaskan risalah beliau inna liutam liutam mima makarimal akhlak Aku diutus hanya untuk menyempurnakan pekerti yang luhur. Maka pekerti bangsa Indonesia yang baik, yang luhur disempurnakan. Begitu pula pekerti bangsa Arab yang baik dimuliakan dan disempurnakan. Sedangkan tradisi jahiliyah yang tidak benar yang membagi manusia pada kasta-kasta golongan, sekte-sekte ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentang oleh rasulnya. Oleh karena itu ketika Bilal bersama para sahabat dari kalangan hamba sahaya makan bersama sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahu-tahu ada diskriminasi terhadap sebahagian kalangan dari hamba sahaya. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa pada mereka? mimma tasta'battumun nasa waqat waladathum ummahatuhum ahrara. Semenjak kapan kalian memperbudak manusia? Merendahkan mereka padahal Allah telah melahirkan mereka ke dunia ini dalam keadaan merdeka. Oleh karena itu Nabi mengganti nama abad menjadi gulam Sedangkan yang wanita diberikan nama Fatah agar al-ubudiyah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah memuliakan sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari kalangan hamba sahaya. Bilal bin Rabah al-Habashi, Salman al-Farisi. Nabi hari ini sekalian berkata kepada Salman yang tidak dikatakan pada pemuka Quraisy, Baru saja aku mendengarkan suara sandalmu wahai Bilal di syurga. Ketika kaum Ansar dan Muhajirin memperebutkan Salman Al-Farisi. Kaum Ansar mengatakan dari kami orang yang berhijrah. Muhajir mengatakan dari kami orang yang membela Rasulullah dan agamanya. Yang membela agama Allah. Kaum Muhajir mengatakan dari kami orang yang berhijrah dari Persia hijrah untuk bersatu bersama Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan Salman minna ahlil bait. Salman dari kami keluarga Rasul. Secara biologis Abu Lahab lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara ideologis Salman hadirin sekalian keluarga Nabi kita yang sebenarnya. Begitu pula bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Kalau kita beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mengikuti petunjuknya yang terdapat dalam kitabnya, dan sunnah yang menjadi terapan dari Alkitab, maka hadirin sekalian merupakan putra-putra dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dengan tegas dalam suratul Ahzab Allah menjelaskan apa hadirin sekalian? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih berhak lebih utama bagi orang yang beriman dari diri mereka sendiri dan istri-istri beliau adalah ibunda-ibunda dari orang yang beriman. Adakah yang lebih mulia hadirin sekalian? Yang Allah berikan bagi kita di mana kaum muslimin menjadi putra-putra Rasulullah yang tadinya rendah nasabnya, yang tadinya dipandang remeh, disepelekan karena warna kulitnya, karena statusnya. Kalau dia beriman, bertakwa, maka dialah putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula istri-istri beliau adalah ibu-ibu kita semua dan kita bersaudara. Allah perintahkan kita membangun persaudaraan kita atas iman, atas Islam. Inna Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Sesungguhnya wali kalian adalah Allah. Dia Tuhan kalian. Yang menjadi pencipta, pelindung kalian. Tempat kalian bersandar dan bertumpu. Wa rasuluh dan Rasul yang membawa risalah dari Allah. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Saudara seiman dengan kalian. Allah tidak membangun persaudaraan atas dasar sekte, atas dasar madhab, atas dasar partai, atas dasar etnik, atas dasar bangsa. Oleh karena itu kekalahan kaum muslimin baik di negeri kita maupun di negara yang lain disebabkan karena kita tidak membagi umat atas dasar iman Islam dan wala kita pada Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Sebagai akibat apa hari sekalian? Dengan mudah kita dipatahkan dengan mudah kita tersisi dari arena kehidupan. Bagaimana mungkin kita akan berjuang membela agama Allah, membangun bangsa kita, negara kita dengan kelompok-kelompok kecil, bagikan orang yang mengarungi samudra dengan sampan-sampan di tengah-tengah samudra yang begitu dahsyat. Akhirnya karena perpecahan kita, pertentangan kita, kebencian di antara sesama kita, mereka berhasil mengangkat hadirin sekalian orang-orang mereka sebagai pemimpin di tengah-tengah kita. Mereka mencederai kehormatan kita, mempermalukan kita yang buruk dinisbatkan kepada Islam. Mereka mengatakan lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin Islam yang zalim. Seolah-olah mereka memberikan image bagi kita semua bahwa orang Islam semuanya zalim. Orang Islam hanya pandai sholat, berpuasa tapi tidak mampu untuk mengamalkan makna sholat mereka. Orang Islam jidat mereka hitam sujud, jenggot mereka panjang, celana mereka cingkrang. Tapi di arena kehidupan mereka tidak bisa bersaudara, tidak bisa bersatu, tidak bisa bekerja sama. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi hari sekalian kekalahan demi kekalahan. Dan wajah kita betul-betul dipermalukan di tengah-tengah arena kehidupan karena ulah perbuatan kita. Oleh karena itu marilah bersama-sama. wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu oleh karena itu janji kemenangan dari Allah setelah Allah mengatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un Allah janjikan waman yatawallallaha walladzina amanu fa inna hizballahi wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya rasulnya dan orang yang beriman Allah jamin Hizbullah bakal meraih kemenangan oleh karena itu jangan Allahu Akbar oleh karena itu jangan kita membangun persaudaraan kita atas dasar kelompok NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, Khalafi, Syiah, Sunnah, Inhiya hiya illa asma'un. samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda oleh karena itu saya menganggap nama-nama ini tak berbeda dengan alat, wal Uzza, mana dan lain sebagainya yang telah mencabik-cabik kita. Berorganisasi boleh, tapi wala kita tetap untuk Allah. Rasulnya orang yang beriman. Organisasi boleh banyak, tapi wala kita dimanapun kita berada tetap untuk Allah Rasulnya dan orang yang beriman demi meraih kemuliaan dan kemenangan. Oleh karena itu mari bersihkan hati kita. Karena Allah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan muslimin mukminin bersatu hati, bersatu barisan, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah bukan untuk hawa nafsu kita, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan dan mudah-mudahan imamul muslimin kita senantiasa diberikan taufik, hidayah, petunjuk oleh Allah untuk mensosialisasikan perjuangan yang dibawa dan diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Begitu pula oleh para sahabatnya di tengah-tengah pertentangan, perselisihan dan kerapuhan umat Islam.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 والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته